الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الله كان عليكم رقيبا kata Imam Ibn Khaldun manusia itu secara semua juga sekitar Pasti ada yang memimpin dan yang dipimpin sehingga sampai pada tingkatan teratur, tertib, yang itu rangka kehidupan manusia. Mungkin ada orang yang bilang تدخيل الفرح سيستم دولة القوى فالإنسانية padahal namanya demokrasi dimanapun pasti hasilnya sing gede gemuk yang kecil dikurusi itu namanya demokrasi yang gede gemuk yang kecil dikerasi iya kayaknya sistem politiknya ini ya, harus ngumpul di titik politik. Ini terjemahan saya sementara. Coba seperti tiga ganti Tapi yang kenyataannya negara sekuler bahkan ateisme seperti Cina pun sudah banyak menerapkan Islam diam-diam sampai terjadi krisis Prancis terang-terangan di tabloid jurnal uh, Prancis sekarang hendaknya kita lebih sering membaca Quran daripada Taurat dan Injil. Udahlah, Quran bisa kita pakai dari sisi ideologi, tapi ekonominya kita ambil. akhirnya mereka aman. Contoh Pak, ketika saya di Jerman <clears throat> naik berbagai macam kendaraan itu selalu tetap tertib dan disiplin. Jadi kepala kereta itu sampai garis berhentinya yang pas. Apalagi pesawat. Kalau di sini pesawat ada terlambat, apalagi kereta. Yang hebat lagi adalah ajaran Islami bukan hanya Pancasila ini. Apa? Tanggal Masa. Walaupun waktunya selebar ember. Berdiri. Kalau kita diminta aja, dikasih. Begitu juga di Korea Selatan. Dompet ketinggalan kita pakai masih utuh. Di sini tidak ketinggalan aja bilang ini permasalahan Bapak janji amanah eh, Islam loh disiplin jaga waktu etos kerja untuk lihat orang cepat saat pertama kali Jepang datang ke Indonesia. <clears throat> ya, Toyota di Sumber. Dengar jam 4 kabar. Terheran-heran di Jepang. Ini orang bangun jam sekian digaji berapa? Suruh. Kagum dia. Sebetulnya kalau kita mengikuti Islam subhanallah Ternyata setelah diberitahu cepat, ini nggak ada yang gaji, nggak ada santunan, nggak ada tunjangan. Jepangnya bangganya sangat nanti ini orang-orang kerja di perusahaan saya lebih hebat nggak digaji aja jam segini bisa kamu apalagi digaji ternyata setelah nemu di perusahaannya meleleh tidur sembunyi di masjid nah, tersebut. di rusak. Komunikasi politik akan ada harmoni kehidupan akan mampat transfer peradaban menjadi ruwet dan interaksi sosial akan semakin rumit serta identitas bangsa dilakukan karena tata negara, sistem pemerintahan dan kebijakan politik tidak memacu pada norma-norma universal yang ter universal, yang tertuang di dalam syariat Islam yang bersih dari pencemaran riba, arogansi pemikiran dan polusi hawa nafsu dan cermin dari egoisme pemikiran gitu Pak ya. Kenapa nilai-nilai norma-norma di tidak? Karena politik itu kebanyakan istilah. Sehingga Imam Syafi'i ketika menjelaskan hakikat politik la siyasata illa ma tidak ada politik kecuali yang bersesuaian tidak ada ucapan Imam Syafi'i madan ada nas yang ditunjukkan nas enggak ada <clears throat> karena definisi politik kekuasaan, kepemimpinan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah Al-Imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati Kepemimpinan kekuasaan adalah diletakkan untuk mengganti kenabian, fungsi kenabian fi hirasati din wa siyasati ummah untuk menjaga agama dan mensiasati maslahat umat. Itu wajah politik Islam. Jaga agama, mengatur mensiasati maslahat umat. Dan ini sering saya katakan seperti dua keping atau uang. Ngeblank satu dalam. Yang ada sekarang cuma apa? Mensiasati kemaslahatan umat. Jaga agama saja. Muncullah politik sekuler. Antum lihat di debat debat pernah ada term khusus membahas masalah moralitas minimal Noda agama moralitas nggak ada yang ada ekonomi apalagi budaya ya. temanya capres apa aja ada yang ikut kemana sebutkan itu masalah ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi masalah pendidikan, kebudayaan, masalah eh, apa namanya sumber daya alam, masalah hubungan politik luar negeri masalah moral, pada titik ini nggak pernah terbahas Padahal definisi yang telah diusung oleh Imam Al-Mawardi al-imamatu mawdu'atun diletakkan likhilafatin nubuwah untuk mengganti fungsi kenabian fungsinya bukan menjadi nabi fungsi kenabian fi dalam apa khirasatil menjaga agama wasiasatil umat dan mempolitiki atau mensiasati kemaslahatan umat itu kita harus pegang dulu Contoh mujahid yang ketiga, yang ketiga fungsi Allah menjelaskan kedua apa namanya hal ini pemimpin dengan rakyat di dalam dua ayat. Satu ayat untuk pemimpin, satu ayat untuk rakyat yang ada di dalam surat al maah An-Nisa. An-Nisa al maidah An-Nisa. Inna Allah ya'murukum ila wa nasi terus ayat yang kedua untuk rakyat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum nah sekali dari ayat pertama tugas utama kepemimpinan Innallaha yakulukum antukaddul amanati amanah sebagai bentuk sobek daripada suatu kekuasaan. Dan amanah yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin dua, amanah kekuasaan dan amanah kekayaan negara. Amanah kekuasaan digunakan secara profesional dan amanah begitu juga amanah kekayaan ditunaikan secara profesional dan amanah juga. Nah, segala sesuatu tidak akan bisa berjalan dengan hanya software saja. Tidak hanya dengan isi saja, butuh kulit kekuatan, yaitu penegakan supremasi hukum. Wa idha hakamtum nasi an tahkumu bil Menegakkan hukum tahdid-tahdid sampai Rasulullah ketika menegakkan lau sarafat Fatimah laqattu yadaha seandainya yang curi itu Fatimah saya potong tangannya itu baru berikan seperti zaman Ali bin Abi Thalib diadili kalah dengan seorang Yahudi soal baju perang. Karena seperti itu. Dan sekarang sulit untuk tidak menemukan. Bahkan Andin dia dolim barang-barang. Itu Andin. Kalau dolimnya udah rata, Andin. Kamu udah dapat belum? Udah, udah. Cuma ya, udah Andin. Andin ya. Iya Pak, Zalim bareng-bareng rata namanya adil. Itu adil menurut versi Abu Nawas. Zalim bareng-bareng adil. Sehingga mencari keadilan sangat sulit untuk mendapatkan kata-kata. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa, kamu saya akan jadi gubernur jangan sekali-kali kamu angkat hakim kecuali dua dari keluarga terhormat agar nanti kalau membuat suatu penyimpangan malu dengan nama baik keluarganya dan kaya tidak mudah disuap. Memang begitu, harus kaya. Memimpin naik bajai naik Makanya untuk pilih yang kaya. Kalau kaya nanya ini nyari yang benar. Bila setiap komunikasi politik dan sirkulasi kebijakan negara mengakses sistem dan etika politik Islam mendahulukan kepentingan umum dan keadilan sosial, maka akan terlahir negara yang kuat, kepemimpinan yang berwibawa, dan pemerintahan yang modern, sistem politik yang beradab, dan aturan birokrasi bersih, serta masyarakat yang mandiri. Sehingga yang ada adalah hati Allah wa hati Rasul negeri itu, itu hasilnya. Jadi pemimpin sibuk mengatur agama dan kekuasaannya berdasarkan profesional dan amanah, rakyatnya sibuk mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini kalian yang namanya hubungan sosial nggak ada yang nggak bersendiri. Tetapi Allah memberikan solusi barang-barang yang memimpin yang rakyat wa indana taktum fi syai'in maka ayat itu jika kamu berselisih dalam sesuatu farudduhu ila Allahi wa Rasul. Dengan demikian klik. Konflik bisa terjadi vertikal horizontal. Tapi kalau solusinya jelas satu yaitu apa? Kembali kepada kita Allah maka akan terjadilah satu hubungan yang harmonika. Sehingga Rasulullah mengatakan, khiyar a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, man tuhibbunahu wa yuhibbunahu. Wa yad'una lakum wa tad'una Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mencintaimu, kamu mencintai mereka, mereka yang mendoakanmu baik, dan kamu juga mendoakan baik. Negaranya yang terjadi apa pak? Bantuan, bagi bantuan, korupun, korupun. Dalam bahasa versi Ratu Adilnya ini Jawa kemah lipat pulau Jinawi dan tertotorah hancur. Oh boy. Hmm. Kasihan orang Padang. Bantuan, bagi bantuan, gemah ripah pulau Cina tentu toko Jawa. artinya tidak hanya kondisi negara yang makmur ya tidak ada kekurangan dan tidak ada segala sesuatu yang tidak diselesaikan dengan penuh keadilan dan keadaban keadaban dan keadilan bukan saja keadaban tapi keadilan yang tertuang di dalam Pancasila nomor berapa Lima lima, lima. Ini nggak ada yang apa kondisi lagi. Rudi sunat. Itu persatuan Indonesia. Keadilan sosial yang adil eh, dan beradab. Adil beradab. Itu masa Allah Makanya kalau ada orang ngata-ngatain Pancasila itu salahnya di mana? Salahnya itu di mana? Yang salah itu nggak mengamalkan kandungan isi materi Pancasila. Itu mansok, wah ini ideologi saya, ini ini saya. Nggak ngamalin. Sehingga saya masyarakatnya sehingga profil negara menjadi terbentuk sesuai dengan amanah firman Allah bantuan tayyibatun wa rabbun oleh karena itu Seluruh elemen masyarakat dituntut untuk memberi peran positif dalam kancah kehidupan, mengaplikasikan nilai-nilai agama pada ranah sosial, ekonomi dan politik sehingga kehidupan negara menjadi makmur, damai dan sejahtera. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi setiap kebutuhan hidup sarana untuk meraihnya. Masuk akal untuk mencari solusi hati untuk mencerna. Dan karena kehidupan itu selalu dikaitkan dengan Allah dengan sebab akibat. Memberi jalan keluar dari setiap kesulitan dan kelemahan dengan solusi yang menuntaskannya. Allah mengangkat sebagai hambanya menjadi seorang pemimpin untuk mengatur kemaslahatan umat yang telah mendapat legitimasi dari rakyat melalui pemilihan majelis surah. Majelis suka rokok. Bukan Majelis surah adalah parlemen yang datangnya adalah kalau nak nggak mau nabrak. Kalau itu istihad, ayo dimusyawarahkan bareng-bareng. Karena kata Abu Hurairah, saya tidak menemukan orang yang paling senang bermusyawarah ketimbang Rasulullah. Dalam hal yang tidak ada ya. Tapi kalau ada nasnya dibahas, ada di disoal, dimusyawarahkan sehingga tidak dianulir, ditetapkan, ini nggak bisa. Ayo kita sekarang musyawarah. Homer itu haram nggak? Oh stop. Ayo kita musyawarah sekarang. Babi halal apa haram? Stop. Ayo kita musyawarah. Jilbab wajib atau enggak? Stop. Ayo sekarang musyawarah. Bagaimana sekarang ini menumbuhkan ekonomi yang bagus terus. Bagaimana sekarang ini mencari solusi-solusi hubungan politik luar negeri? Ayo, karena itu masalah sifatnya istiadia dan selalu kontemporer dan selalu dinamis. Ya. Yeah. Oleh sebab itu setiap hamba harus berupaya secara maksimal untuk menggapai kehidupan makhluk dan sejahtera bahagia dengan kejujuran, keadilan, peradaban yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Imam al sudi mengatakan ini Pak Masya Tentang makna ayat yang di atas أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Az-Zukhruf ayat 32. Kata beliau, makna ayat di atas agar umat manusia satu sama lain melengkapi, saling melengkapi. Karena sebagian manusia membutuhkan kepada yang lainnya. karena tidak mungkin kebutuhan itu bisa dilengkapi sendiri. Contoh, antum sekarang bikin baju sendiri, bikin pabrik minyak sendiri, bikin pabrik set sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sehingga ada alat transaksi. Nah, namanya uang. Ya, ada yang bikin bahan bangunan, ada yang bikin pakaian, ada yang bertani, ada yang berdagang. Sehingga satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Karena watak dasar manusia adalah makhluk madani. Artinya mereka secara naluri makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sementara setiap anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup memerlukan stabilitas, keteraturan dan keadilan. Sedangkan stabilitas, keteraturan, keadilan hanya bisa terwujud dengan pemimpinan yang adil dan amanah. Tadi, Inna Allah yang suruh an amanah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Nah, hadirin ini untuk sampai ke sana kehidupan supaya makmur dibutuhkan enam pilar. Yang pertama mematuhi ajaran agama. Kemudian pemimpin yang berwibawa. Nah ini nanti kita akan jabarkan resikonya. Kemudian yang ketiga, keadilan yang merata. Kemudian yang keempat, keamanan yang merata juga. Kemudian yang kelima, materi cukup dan yang keenam. Ini yang tidak kalah pentingnya. Adanya cita-cita dan harapan yang luar. Seluruh komponen bangsa yang memimpin rakyat punya cita-cita, uh, punya harapan, punya wawasan luas ke depan. Nah, untuk supaya manusia sejahtera dibutuhkan tiga perkara. Makanya kalau hidupnya makmur, pilarnya enam, manusianya sejahtera, jempol Pak. Ini yang banyak terpenuhi di negara-negara Eropa, negara kafir mana Yang pertama, pribadi yang mau diatur. Subhanallah. Contoh kecil yang walaupun soal masalah kaitan tertentu hal tertentu mereka mampu. Ya masalahnya mampu perempuan itu tidak ada kaidah mereka dewan memang. Tapi soal jalan mobil sama motor bisa rapi kok. Nggak saling serobot. Kalau di sini motong itu suatu kebahagiaan. Ya. Kalau nggak motong, gomotong motong liku kayaknya nggak bahagia. Saya itu sampai kagum. Motor, mobil begini pak. Antrian di lampu merah. Di belakang mobil. Sehingga pak, jarak antara mobil satu dengan yang lainnya biasanya kalau ada emergensi dipakai lewat. Ambulan, karena hitungannya detik. Bahkan pemadam kebakaran itu bisa lewat dari sela-sela itu semua. Nggak keganggu motor, nggak keganggu mobil. Bahkan yang lebih hebat lagi, ambulan itu bisa lawan arus. Jalan. Itu. Kenapa? Teratur. Mau diatur. Jadi pribadi yang mau diatur, taat terhadap aturan. Kenyataan di kita, aturan untuk dilanggar. Itu. Saya tahu ini salah wajahnya sama Mbak Wali dulu ya ketika mengajak orang-orang Hindu gitu supaya masuk Islam bapak-bapak ibu sekalian sholat sembahyang itu tidak hanya di tapi boleh juga dilanggar. ya, merdeka makanya musola itu dinamakan langgar supaya ada kedekatan orang-orang di Buddha tidak aneh tempat sembahyang itu oh muslim juga namanya mirip-mirip kita ya kalau kita sanggah kalau dia langgar jadi senang dia oh begitu ya Mbak Wali sholat itu bukan hanya boleh disanggar boleh juga dilanggar senang dia sembahyang boleh dilanggar bagi yang ikut ini menentukan ketertiban dan keteraturan, kedisiplinan dan keadilan. Coba ada yang kalian contoh, semua ikut aturan. Ada satu ada yang lengkap merasa ter, terdolimi, merasa ter, apa namanya terampas hak-haknya. Loh, saya kan sudah antri ya. Masa orang nyolot loh kan adanya. Ah, kalau gitu gue juga nyolot. Nah, gitu semuanya. Coba Akhirnya semuanya nggak dapat. Coba antri ya. Kalau antri beli tiket harusnya setengah jam semua terlayani. Akhirnya apa? Satu jam. Karena apa? Serobot-serobotan. Dan dimanapun pasti ada antrian yang nyobrot. Nyobrol apa aja? Beli BBM nanti nyobot. Beli HP nanti nyobrol bagi-bagi zakat ngantri nyobrol apa lagi ya nggak ngantri cuma satu mati itu nunggu panggilan aja itu apa aja nyerobot ada pak orang mati nyerobot nggak ada itu aja nggak nyerobot orang Indonesia yang nyerobot nyerobot apa aja nyerobot ya apalagi jarak-jarak amat jaga jarak aman 100 meter <laughs> lima meter aja kena kan, ngapain seratus meter itu walhasil masuk. yang kedua hidup rukun pilar sejahteranya manusia setelah pribadi yang mengikut aturan hidup rukun dan rukun itu bisa ditempa lewat agama nomor satu memang innamal mu'minuna ikhwatun Dua beta-betanan dengan betanan yang saling tidak kenal menjadi kenal. Bahkan dengan betanan, Masya Allah, dua-duanya dapat keluarga mendadak menjadi besar. Yang kedua, kebaikan. Kebaikan itu bisa menjadi perekat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Terus kemudian silaturahmi yang Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba ayyusata lahu rizqu wa yunsa lahu ajruhu rahimah." kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini semua bisa menjadi berkah. Nah, yang terakhir sama ya, hidup dengan materi yang cukup. Ya, bukan berbeda, ini cukup. Hadir saja. Sebetulnya kita itu nggak menginginkan kaya raya. Yang beli cukup. Hih. Mau beli mobil cukup. Mau bangun rumah cukup menyukai anak cukup, mau nikah lagi cukup. Itu bisa, ya kan? Nah, itu yang paling penting cukup, nggak penting. Pak, eh, maaf dengan eh, berbagai macam sistemnya yang menyimpang. Di negara-negara yang maju, itu memang hidup berat dengan berbagai macam iuran-iuran dan apa namanya asuransi pajaknya. Tapi mereka mendapatkan hak Subhanallah. Masuk rumah sakit, Pak. nggak perlu ditanya. Yang penting nunjukin KTP, langsung masuk. Kalau kita matang dulu baru masuk. Ibu, iya. Bahkan kadang-kadang ditolak. Pernah kita sudah mendapatkan rekomendasi dari direkturnya. Sudah kita bawa orang sakit keplek-keplek. Karena saya belum bisa menyetorkan 5 juta karena semua ATM sudah berkurang. Saya bilang, Mbak, ini kalau diambil lagi udah nggak bisa. Besok udah nggak ada, ampun. Pokoknya nggak bisa. Baru setelah itu kita telepon, Pak, ini nggak bisa. Baru takut. Ketahuan atasannya yang dulu. Loh, hal yang seperti ini kan terjadi. Itu kemudian kalian di sana Masya Allah yang saya kagum aturan rokok. Saya tidak menemukan orang berani merokok sambil jalan dan tertib merokok di tempat kerja. Apalagi di transportasi, bus, kereta, enggak ada. Ya, tertib. Kalau di kita, masya Allah, Indonesia menjadi surga dan mana buat kaum merokok. Kalau siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. dan bahwa petani sedang merokok dan memetik cengkeh kopi sedang merokok. Orang yang sedang beli obat menteri yang di apotek merokok. Kabarnya dokternya pun merokok. Indonesia menjadi dana tunai buat kaum merokok dan siksa di hidup-hidup tak terberikan buat orang yang tidak merokok. Prajurit ansip sedang nongkrong rokok. Orang naik kereta duduk berdiri bertanding merokok bahkan tiup-tiupan antara selamatan di kampung Pak Yai sedang khusus membacakan bacaan tahlilan jamaahnya sedang kebul-kebulan merokok Bapak Kusir yang sedang mengendari andong di Jogja merokok kabarnya mudanya pun minta diajari merokok anak-anak SMP yang datang ke perpustakaan Kecamatan menanyakan dulu pimpinan tata cara merokok. Dan Bapak Kiai yang sedang melakukan Sulman masain untuk menentukan awal akhir Ramadan bukan hati kita falak, tapi ahli hisab rokok. Makanya kebanyakan mereka ahli hisab warobiah bukan perubian. Apa itu rubiah? Rokok payah. sambil menenteng peralatan rukyah termasuk teropongnya ia sedang melihat bulan awal tetapi sulit untuk dipandang karena terhalang asap rokok Pak Yai gimana nggak kelihatan dulu tahu nih ah, tapi memang Menurut menasihati perokok itu paling susah dan paling ngeyel. Diberitahu Pak, Bapak nggak usah merokok. Kalau merokok itu menyebabkan kanker paru-paru. Ah, yang merokok juga penyakitnya lupa lupa. Yang merokok paru-paru, yang nggak merokok rupa-rupa. Tapi gini Pak, merokok itu menyebabkan miskin, kalau saja merokok, miskin, dan rokok, miskin, gimana Pak? Ya udah, terus saja merokok. Dan seterusnya. Bahkan ada salah satu tokoh agama ketika saya ceramah begini protes, Ustaz saya tidak setuju rokok mana rugi dan tidak beli rokok. Bagaimana nasib petani? Bagaimana karyawan pabrik rokok? Bahkan saya membeli rokok dalam rangka ibadah karena Allah menganjurkan wa mimma razaqnahu yunfiqun. Jadi saya membeli rokok dalam rangka infak. Dan masih banyak alasan seperti penumpang yang menegur sopir angkot yang sedang rokok ditegur. Pak, sudah berapa tahun rokok? Ya, hampir 30 lah. Setiap hari berapa? Ya, rata-rata 160 bungkus Penumpangnya mengeluarkan kalau telah api. Kemudian dijumlah jumlah, Pak, punya angkot nggak sendiri? Dia minta apa? Orang saya saya gitu SOP, punya angkot. Dia lagi bilang, nanti Pak, kalau Bapak nggak rokok, bukan diberi angkot. Tahu nggak? Ya Pak, Bapak punya angkot nggak? Ya enggak. Bapak merokok enggak? Enggak kan. Dia deh, apa enggak punya, merokok enggak punya. Mendingan gue. Ngeyel. Ngeyel. Oke, sekarang akan dulu.